Al-Udhiyatu Al-Udhiyatu itu adalah Kitab yang kita baca ini Fikih Sunnah Ditulis oleh Syekh Sayyid Salim Kita menyebutnya kurban Bahasa Arabnya Al-Udhiyat Ismun lima yuzbahu minal ibidi Binatang yang disembelih itu disebut udhiyah. Ibil onta, wal bakar lembu, wal ghanam kambing. Hanya tiga saja. Ibil, bakar, ghanam. Yauman nahri tanggal 10 wa ayyam at-tashriq wa ayyam at-tashriq wa ayyamut tasyrik pada hari tasyrik 11 12 13 taqarruban ila Allah. Nah, di sini baru disebut kata kurban. Taqarruban. Diambil dari kata qarib dekat. Niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat sudah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa sudah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan salah satu cara ini hanya ada empat hari dalam setahun. 10, 11, 12, 13. Masyru'iyatuha. Dalil pensyariatannya, kapan dia baru disyariatkan? Ayatnya adalah ini ayat yang kita semua hafal. Alhamdulillah, Inna a'tainaka al Kami sudah memberi kepada engkau Al-Kautsar. Al-Kautsar nama telaga. Telaga yang kalau kita di akhirat nanti diberikan keutamaan. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkannya insyaallah. Amin ya Allah. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasalli li rabbika. Laksanakanlah salat. Nah, itulah salat Idul Adha pagi itu wanhar berkurbanlah. Wanhar berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar Orang yang memusuhimu Maka dialah yang akan abtar Terputus Ayat lain Wal kudna onta-onta itu janganlah halakum min sya'airillah Kami jadikan sebagai syair Syiar Nampaknya umat Islam itu ramai Berkumpul ketika ontak-ontak itu dipajang ramai, bangkit semangat. Saya kalau sholat subuh tak semangat saya Pak Ustaz, berdua aja sama imam. Tapi kalau sudah kurban nih bangkit semangat saya. Wan naharu nahar di sini maksudnya dzabhul udhiyah, menyembelih. Itu ayat Quran. Hadisnya wa dzabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhaha berkurban wa dhahal muslimun dan kaum muslimin pun juga berkurban wa ajma'u alaihi ajma'u konsensus ijma tak ada satu ulama pun yang dia maka kita dalil Quran hadis ijma Quran hadis ijma qiyas mana qiyasnya ibil mata bakar lembu ranam kambing yang menyembeli kerbau mana ada di sini kerbau yang ada disebut lembu ontar lembu kambing kerbau bias sama bentuknya sama-sama binatang ternak maka daerah yang memakai kerbau nah, itu dalilnya bias karena banyak daerah Bangkinang, Kabupaten Kampar nah, itu pakai kerbau. Fatluha ada apa pointer mana tahu baterai ini habis Fadluha keutamanya Rawat Tirmidhi Imam Tirmidhi meriwayatkan an Aisyah dari Aisyah Anna Nabi SAW qala Nabi SAW bersabda Ma amila adamiyun min amalin Tidak ada ahabu ilallah lebih dicintai Allah min ihraqid dam ihraq menumpahkan dam darah amal yang paling utama dilakukan tanggal 10 menumpahkan darah Inna la tahti yaumil qiyamah nanti binatang yang dipotong itu akan datang pada hari kiamat biquruniha dengan tanduknya wa ash'ariha dengan bulunya wa aslafiha dengan kukunya tanduknya bulunya kukunya ini sampah semua belum pernah ada kita diundang orang ustaz nanti datang malamnya ada acara di apa makan gulai tanduk tanduknya kukunya bulunya akan datang pada hari kiamat apa maksudnya sedangkan tanduk kuku bulu yang sampah saja datang bersaksi apalagi darahnya, apalagi dagingnya. Wa inna dama dah darah la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa' 'ala al-ardi, ardi tanah. Darah ketika dipotong menetes jatuh ke tanah ada yang lebih cepat daripada darah itu. Lebih dulu yang lebih cepat daripada darah Ketika pisau mengenai leher sapi kami kota menetes darah keluar. Ada yang lebih cepat daripada darah. Wa inna dama layak yaqahna Allah maka qawlana Allah. ibu biha nafsan. Sucikanlah ibu biha nafsan. Sucikanlah diri kamu dengan berkorban. Mensucikan diri dengan istighfar sudah Mensucikan diri dengan doa sudah Mensucikan diri dengan sholat sunat taubat Sholat sunat hajat sudah tapi ada satu belum. 10, 11, 12, 13. Hukmuha, hukumnya al-udhiyah itu sunnatun muakkadatun, sunnat muakkad. Hukmuha hukumnya sunnatun muakkadatun, sunnat muakkad. Wa yukrahu tarkuha, makruh hukumnya yukrahu makruh Tarkuha kalau tak berkuban ma'al kudrati alaiha kalau mampu. Siapa yang mampu tidak mau berkurban maka hukumnya mampu. Di hadis Anas, hadis riwayat Anas, Rawi Bukhari wa Muslim yang disebutkan oleh Imam Abu Bukhari dan Muslim an Nabi SAW. Dha'a bi kabashaini. Nabi berkurban kabashaini, dua ekor kambing domba. Amlahaini putih bersih, tak ada campur hitam, coklat tak ada. Akranain ini sudah bertanduk. Kenapa Nabi pilih yang warna putih bersih? Karena Nabi suka putih, baju putih, jubah putih, suka dia warna putih, sampai kambing pun putih, HP pun putih. Akranain ini bertanduk. Nah, kenapa bertanduk? Karena kambing yang sudah bertanduk umurnya cukup. Kalau umurnya cukup, dagingnya enak. Bayangkan yang dipotong anak kambing berlendir lendir jijik mah. Zaba'ahuma dia memotong biadihi dengan tangannya sendiri. Itu dalil dianjurkan memotong sendiri bagi bapak-bapak, ibu-ibu tidak. Ya. Walaupun ibu berani, Kadang masalah motong ini berani, berani ibu itu dari balik. Wasama disebut nama Allah. Bismillah wa kabbara bertakbir. Bismillah wallahu akbar. Nah, itu maknanya sama menyebut nama Allah, kabbara bertakbir. Ada pointer tadi, Pak. Rawah Muslimun. Imam Muslim meriwayatkan an Ummi Salamah dari Ummu Salamah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Nabi berkata. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Ira ra'aitum apabila kamu melihat hilalatil hijjah, kalau kamu melihat hilal, hilal artinya bulan sabit. Kalau kamu menampak bulan sabit Zulhijjah wa arada ahadukum an yudhihi dan kamu mau berkurban, yumsik an sya'rihi. Jangan potong sya'ri, sya'ri rambut. Jangan potong rambut, jangan potong kumis, jangan potong kuku, jangan potong an sya'ri wa azfari, Asfar kuku. Jangan potong bulu, jangan potong kuku. Fakauluhu arada Ungkapan di sini arada siapa yang mau dalilun ala sunnah itu menunjukkan bahwa kurban itu sunnah la ala wujub bukan wajib. Jadi kalau ada orang mengatakan wajib maka tak wajib berdasarkan ah, kami sudah kaji tadi itu juz 3 halaman 318 kitab fikih sunnah saya Sabi bahwa dia hanya uh, sunnah, tidak wajib. Tapi katanya ada yang mewajibkan Pak Ustaz. Ada mazhab Hanafi wajib. Tapi uh, dalam kitabnya yang dipakai jumhur, jumhur mayoritas ulama. Waruya diriwayatkan an Abi Bakr dari Abu Bakar wa Umar dan Umar Anahuma Abu Bakar dan Umar kana Tak, bawa balik nanti menetes air virusnya ini puasa kana Abu Bakar dan Umar la yudhiyani an ahlihima pernah satu tahun Abu Bakar dan Umar tidak berkurban seandainya wajib wajib lawannya haram sunat lawannya makruh kalau kurban itu sunat meninggalkannya makruh kalau kurban itu wajib meninggalkannya haram nah seandainya kurban itu wajib berarti Abu Bakar dan Umar melakukan perbuatan haram mana mungkin makanya di sini disebutnya pernah Abu Bakar dan Umar pernah tak berkurban setahun. Sengaja Abu Bakar dan Umar tak berkurban tahun itu. Kenapa? Makhafata an wajiban, makhafata an wajiban. Dia khawatir orang menyangka kurban itu wajib. Umar, engkau tak berkurban tahun ini? Tidak. Kenapa? Aku mau menunjukkan bahwa kurban ini tak wajib. Maka tahun ini aku tak berkurban. Saya pakai dalil ini Pak Ustaz. Tahun ini sengaja saya tak berkurban. Biar tahu masyarakat bahwa kurban ini tak wajib. Oh, tak bisa. Ini khusus untuk Umar dan Abu Bakar saja. Kita lah, Makanya orang sekarang banyak mengaji untuk mencari-cari dalil. Nah, kita lanjutkan. Mata. Mata kapan? Mata mati. Beda bahasa Arab nih. Mata kapan? Mata mati. Iza mata ibnu Adam. Kalau mati anak Adam. Makanya hati-hati nanya orang. Mata kapan kau datang? Mata mati. Mata kapan? Tajib kapan kurban itu wajib? Oh ada kurban wajib? Ada? Ada bukan wajib. Mana dia? Adian. Eh, Adian. Nazar, kalau orang itu bernazar liqauli Rasul Nabi bersabda, "Man nazara?" Siapa yang bernazar? Ayyuti Allah untuk taat kepada Allah falyuti'hu, maka dia wajib. Nah, ini dia wajib. Saya mau ke masjid Pak Ustaz. Kenapa? saya wajib berkurban tahun ini. Loh, kok wajib? Saya bernazar kemarin. Apa nazarnya? Kok jadi saya nikah sama dia tak ditolak calon mertua saya itu berkurban saya tahun ini. Tapi kalau ditolaknya sampai mati saya tak mau kurban. fima ayyanahu binasrihi qabla mautih maka boleh diwakilkan oleh orang yang dia tunjuk sebelum mati yang dia tetapkan sebelum mati nah ini tentang masalah perwakilan kamu berkorban untuk siapa? untuk almarhum eh almarhum mana pula bisa daftar kemarin dia nazar terus waktu dia sedang sakit-sakit itu Makanya kalau ada orang mati itu kita tanya nazarnya apa, wasiat apa. Ada nazar pak? Ah, kasih pena. Jadi dilaksanakan orang lain. Ini dah ada orang sakit yang ditanyanya apa jatah untuk saya pak? Nazar. Yang kedua aliyakula. Kalau ada orang berkata, Hazihi ditunjuknya kambingnya hadzalillah ini untuk Allah nah, itu otomatis nazar itu tapi dia tahu nazar ngaji makanya perlu kita ngaji ya. kalau ada orang mengatakan kurban ini lillah maka itu berubah menjadi nazar atau dikatakan untuk iya wa inda malik ila ishtaraha kalau ada menurut Imam Malik Imam yang kedua pertama Hanafi yang kedua Malik yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hambal. Wa inda Malik, menurut Imam Malik, idza syaraha kalau dia membeli niyatul udhiyah wajib, Dia beli kambing, niat dia membeli awal itu memang sudah tak boleh digesernya lagi. Ini ku belikan untuk hanya berkurban. Maka itu berubah menjadi wajib, Maka tak boleh dialihkannya ke yang lain. Hari ini niat untuk beli kurban, besok tiba-tiba dia jual, tak boleh, karena sudah berubah menjadi wajib. Tapi kalau kambing itu dia beli awalnya, dia beli kambing aja. Beli apa? Saya mau beli kambing. Maka itu tidak, tidak wajib. Nah, ini tentang masalah uh, wajib. Hikmah itu sekarang hikmah. Al-mudhiyatu kurban itu syara'ah Allah disyariatkan Allah untuk apa? Ihya'an li zikra Ibrahim Untuk mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam Ingat Nabi Ibrahim tiap hari Kama soleh ta'ala Ibrahim wa'ala Ibrahim Kama barat ta'ala Ibrahim wa'ala Ibrahim Ingatnya ya Tapi mengenang perbuatannya Maka diambillah pisau Seolah-olah yang dipotong itu adalah anaknya Bayangkan itu Ketika sudah mau kena pisau ke batang leher hampir putus, datang malaikat. Fafadainahu bizibhin azim. Kami tebus dengan sembelihan yang besar. Ayat berapa itu Pak Ustaz? Ah, Bizib hin. Jadi ya, wafadaina fadainahu bizibhin azim kami tebus dengan sembelihan yang besar surat As-Saffat ayat 107 ini program untuk memudahkan mencari ayat mencari hadis dan kitab yang membuat siapa? orang kafir kalau orang kafir ini ada juga baik nah kambing beli paket pula aja. Kama qala Rasul Rasul SAW bersabda Innama hiya ayyamu aklin Itu hari-hari makan 10, 11, 12, 13 hari makan Makanya ditahan makan dari tanggal 1 kemarin Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad Besok 9 hari ditahan Begitu ditahan lemas bawaannya mau mati. Begitu nanti hari Senin menengok kambing mana mana mana mana. Pak Ustaz, kenapa kami berkunang-kunang makan kambing ini? Karena tak ikut sunnah Nabi. Coba ikut sunnah Nabi. Dari tanggal 1 kemarin tak usah makan. Makanlah nanti 4 hari. Ah, kenapa Ustaz tak kasih tahu? Salah sendiri. Kenapa sekarang baru kita gaji kita ni? mestinya pengajian ini tanggal 29 Zulqa'dah baru kita puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 hari tak makan turun kolesterol turun dua gara turun baru makan kambing makanlah ini dah makan tiap hari makan makan begitu tanggal 10 makan sesuap bekunang-kunang mati tidak jadi makan kambing Inna adalah hari makan bin minum. Ini hari makan, hari minum. Jangan nanti puasa. Gimana lah Pak Ustaz, kami mau puasa ayamul bait. Tak ada ayamul bait, ayamul bait. Pokoknya hari makan, makan, makan, makan. Wa zikrun lillah. Hari makan, hari minum, hari zikir. Kenapa disebut hari zikir? Allah Akbar. Allah khotib, Pak Ustadz Yang bertakbir sampai empat hari itu cuman Idul Adha Rupanya imam ini lupa Idul Fitri kemarin pas zuhur Allahu Akbar Saya sholat di masjid ah, Tak boleh nama sebut nama sebut Di jalan Subrantas Allah Makmum dan rekor singgung. Itulah bertakbir Idul Fitri. Idul Fitri asalkan udah naik khotib ke atas mimbar, takbir is over. Finish, selesai. Yang empat hari ini, makanya disebut innama hiya ayyamu aklin, makan, wa syurbin, minum, wa zikrin, dan berzikir dengan Allah. Mimma takunu, mimma takunu, apa saja yang dikurbankan itu wala takunu illa minal ibili tidak boleh selain daripada ibil lembu wal baqar ibil onta wal baqar lembu wal ghanam kambing la tujzi tidak sah min ghairi hadhihi thalathah tidak sah yang tiga ini jadi kalau yang kerbau itu Pak Ustaz kias Kerbau sama lembu kan? Mana pula sama Pak Ustaz? Sama, kakinya sama-sama empat. Yang satu hitam, satu putih. Warna tak gitu. Kias itu. Karena sekarang ada juga jamaah, Pak Ustaz, ada Ustaz yang ceramah katanya boleh kurban ayam satu kandang. La tujzi'u, tidak sah min ghairi hadhihi salatah Yaqulu Allah, Allah berfirman. Ini ayatnya. Liyadhkuru Allah. Hendaklah mereka menyebut nama Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Hendaklah mereka menyebut nama Allah pada an'am. Al-an'am binatang ternak, kambing, sapi, onta. Wa yujzi min dhani dhani Malahu nisfu sana wa minal ma'iz malahu sana. Ma'iz kambing, makni domba. Wa minal baqari nisfu sana, setengah tahun. Nisfu setengah. Ada jenis domba itu besar badannya, baru setengah tahun sudah besar. Sedangkan kambing lahu sana satu tahun sanatun satu tahun. Wa minal bakor. Apa beda bakor sama bakorah? Kalau bakor jantan, bakorah betina. Wa minal bakor lebu malahu sanatan. Two years. Wa minal ibili kemal onta malahu khamsa sinin. Khamsah. واحد اثنين ثلاثة خمسة lima tahun yastawi fi dzalika sama dalam masalah ini adzakar wal unsa zakar lagi laki wal unsa betina jangan perempuan laki-laki dan betina oh jadi boleh sapi betina nih boleh sapi betina Pak Ustad? Belum Ustad menjawab, sudah dijawab sama jamaah. Boleh sapi betina begitu disebutkan dalam kitab fikih sunnah Said Sabik halaman 320 juz 3. Uh, kok tahu? Baru kami kaji zuhur tadi di al Nah, lalu kenapa di tempat kita selalunya jantan? Lebih afdal binatang yang jantan. Kenapa binatang jantan lebih afdal? Dua sebab. Yang pertama, yang betina menjadi induk, sedangkan pejantan tak perlu banyak. Pejantan satu ekornya cukup. Mereka kan poligami. Dan dia poligaminya unlimited edition. Nanti banyak sampai 20. Nah, alasan yang kedua, ternyata menurut penelitian kata ulama fikih, daging sapi jantan, daging kambing jantan lebih enak. Apakah daging laki-laki lebih enak? Tanya Sumanto. Rawa Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan wa Tirmizi, Imam Tirmizi an Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Sami'tu, aku mendengar Rasulullah bersabda, nikmatil udhiyatu al-jama' yang paling elok, yang paling rancak dan paling bagus adalah al-jama'. Jaza kurnan nomor dua apa maknanya? Malahu sittata ashhur, enam bulan menurut mazhab Hanafi minad dha'ni dari domba wa qala Uqbah bin Amir Uqbah bin Amir berkata qultu ya Rasulullah wahai Rasulullah asabani jannah saya punya domba apa kata Nabi Bahabihi, saya punya domba nih ya Rasulullah kurbankan Warawa Muslim an Jabir Muslim meriwayatkan dari Jabir Anna Rasulullah la tadbahu illa musibnah. Jangan kamu potong kecuali musibnah. Musibnah diambil dari kata sib gigi yang sudah tumbuh giginya. Jangan kamu potong bayi dagingnya masih. Fa'in ta'assara alaikum kalau sulit sulit kamu mendapatkan yang sudah tumbuh gigi yang sudah dua tahun itu payah fadbahu jaz'ah maka potonglah jaz'ah yang sudah enam bulan setengah tahun dari domba ini jenis domba wal musinna kabirah ya minal ibil qatama laha khamsa sinin yang disebut dengan ini uh, yang disebut dengan masnah ini adalah onta lima tahun. Wa minal bakari kalau dia lembu malah sanatan dua tahun. Wa minal ma'izi kambing, kambing biasa, kambing kacang, kambing kampung lahu sanatun satu tahun. Wa minal dhani domba lahu sanatun tata ashbur satu tahun setengah satu tahun setengah jadi yang disebut enam bulan satu tahun enam bulan onta lima tahun masuk anak kambing kacang dengan lembu dua tahun masuk dua domba satu tahun enam bulan setahun setengah ke atas itu maksud kita lanjutkan ومن الضحية satu tahun enam bulan ke atas. Kita lanjutkan. Al-Udhiyah bin Khusni Apa hukumnya berkurban dengan binatang yang khusni Maaf, maaf, maaf, cakap Yang dibuang buat pelir, di kebiri? Kenapa binatang ini dikebiri? Biar supaya besar waduh? Itu binatang yang dikebiri besar Manusia pun kalau dikebiri besar tuh. Sumo Jepang itu, itu dikebiri. Ustaz mau besar enggak? Boleh apa tak boleh? Lah, baksa boleh. Tapi di sini lah Pak Ustaz. La tidak baksa apa-apa. lah baksa tidak apa-apa. Lah, oh tak boleh. lah baksa tak apa-apa. Rawa Ahmad an Abi Rafi, Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Abu Rafi, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkurban kabshaini amlahaini mawju'aini khasin. Wa li'anna lahmahu atyab wa alaz. Dagingnya atyab enak wa alaz atyab lebih baik berkualitas alaz lebih enak. Mala yajuz. ada nah, sekarang yang tak boleh. Ini yang boleh. Sekarang cerita tak boleh. Mala Yang tak boleh an yudhha Yang tak boleh dikurbankan. Wa min syurutil udhiyah di antara syarat hewan kurban salamah. Selamat. Salamah Itu bahasa Arab. Bahasa kitanya selamat. Sampai ke Jawa selamat. Salamatun bilang uyub selamat dari aib cacat. Fala tajuzul udhiyah, tidak boleh berkurban dengan binatang yang bercacat. Contoh, yang pertama, al-maridatul bayyin maraduha, yang jelas penyakitnya. Nampak kambing itu jelas penyakitnya. Apa penyakitnya? Nampak jelas penyakit. Entah penyakit menular, makanya perlu dikonsultasikan DRH, dokter ha itu apa? Hayawan. Dokter hewan. Al-aura. Al-aura al-bayyin. Al-aura al-bayyin matanya cacat. Apa pengaruh matanya? Karena kalau matanya cacat, tak nampaknya rumput. Yang lain makan dia belum, tak nampaknya Berpengaruh ke dagingnya. Yang tiga al-arja. Arja kakinya cacat. Yang lain sudah pergi ke padang rumput, dia tak bergerak-gerak sehingga berpengaruh ke daging. Yang keempat al-ajfa allati la tuqa. Al-ajfa terlalu kurus sampai tak ada susu, Tak ada susu. Andai kita ini ditangkap oleh nenek gergasi, saya bebas. Yang ini tak usah kita potong, tak ada susu ini. Yaqulu Rasulullah, Rasul bersabda, la arba'atun la tujzi'u fil adha'i. Ada empat jenis yang tidak sah untuk kurban. Al-aura, al-bayyin, auha jelas penyakitnya, penyakit pada matanya, wal maridah penyakit umum, wal arja kakinya, wal ajfa yang tak ada tulang sumsum. Nah, ini tak boleh sama sekali. Ini zaman kurban ini keluarlah semua kambing-kambing sapi-sapi yang berpenyakit-penyakit. Maka panitia hati-hati, banyak penipu-penipu. Pencitraan sapi sekarang. Pencitraan kambing. Nanti kalau sudah mau pilkada baru pencitraan kepala daerah. Sekarang pencitraan binatang. Banyak dipoles-poles. Nauzubillah. Wa yulhaq termasuk juga al-hatmah Hatma artinya hilang gigi. Kambing ompong. Wal asma. Asma artinya ingkasara ghilaf qarniha. Asma patah tanduknya. Patah pecah tanduk. Jangan terima. Wal amya wa taula. Tiga at-taula allati taduru fil mar'a wa la tar'a. dia itu berada di tempat pengembalaan kambing, tapi dia dia berada di tempat pengembalaan kambing, tapi dia tak makan. Ada sesuatu penyebab tak apa dia tak stres tak sakit. Wal jarbah allati kasra jarbuha. Wah, ini penyakit pada kulit, penyakit pada wala ba'sa bil ajma wal batra wal hamil adapun penyakit-penyakit seperti ajma batra hamil hamil ketika dipotong Pak Ustaz kemarin waktu kami potong nampak kami maaf cakap ada janinnya di dalam apa berdosakah kami boleh binatang hamil boleh dipotong lalu anaknya itu apakah halal juga dimakan halal Perlu dipotong sekali lagi, dua kali potong, ibunya sekali, anaknya sekali. Tidak. Kalau dipotong di belah perutnya ternyata ada anaknya, mati sudah. Maka dengan menyembeli induknya, anaknya automatically, otomatis. Tapi saya tak terbayang lah, kemana kita makan anaknya itu. Bentuk daging, jijik. Nauzubillah. Wa ma khuliqa bi ghairi udhun. Wa ma khuliqa bi ghairi udhun. Kalau ada kambing yang lahir bi ghairi udhun, tak bertelinga. Bukan karena dipotong, memang lahir tak bertelinga. Tak apa-apa, boleh. Au aliyati. Au aliyah. Atau bagian belakang. Wal asah inda syafi'iyah. Tapi menurut mazhab syafi'i, la tujzi maqtu'atul aliyah. Tidak sah ini menurut mazhab syafi'i kalau terputus oh, alat reproduksi alat uh, kelaminnya tak boleh wabar bar maaf cakap bar kantong susu tak ada kenapa tak boleh lifawati juz'in makulin karena ada benda yang hilang dari badannya dan itu dimakan itu kan dimakan itu Bahkan ada sebagian orang memang sengaja dia mencari mau dimakan, hilang dari badannya. Maka menurut mazhab Syafi'i tidak sah, tapi menurut Maliki, Hambali, Hanafi sah. Wa kadza maqtu'atu zanab. Begitu juga dengan maqtu' terputus zanab ekor. Ini mana ekor kambing ini? Tadi waktu kami beli ada pak tersangkut di truk tadi hilang. Boleh, tak masalah. Qala Syafi'i. Nabi sallallahu Imam Syafi'i berkata, Qala Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, la nahfazu 'anil nabi fil asnani syai'an. Kami tidak ada mendapatkan hadis dari Nabi fil asnan tentang masalah gigi syai'an sedikit pun. Waktu zabah, waktu memotong, kapan memotong? wa yustaratu fil udhiyati disyaratkan memotong kurban itu alla tulbah illa ba'da tulu'is syamsi tidak boleh dipotong kecuali setelah terbit syams matahari habis sholat subuh dipotongnya apa namanya lahmun minal luhum itu hanya sekedar daging saja tidak dianggap sebagai kurban jadi yang betulnya kapan motong itu setelah terbit matahari min yaumil ini hari idul adha wa yamurru minal waqti qadra ma yusallil yusallal id kira-kira cukup untuk sholat id misal bapak ibu tinggal kuliah di Jepang Misal di daerah Jepang itu daerah yang muslimnya tak ada. Mau motong kurban, jam berapa baru sah? Agak-agak lah. Terbit matahari, udah. Sekarang terbit matahari pekan baru jam 6 lewat 8. Lewatkan 12 menit. 8 tambah 12 berarti 8.20. 8.20 baru boleh sholat. Agak-agak cukup dua rakaat dan khutbah. Dua rakaat ya 10 menit lah. Tambah khutbah 10 menit. Berarti 6 20, 6 30, 6 40. 6 40 dia potong. Bismillah, Allah Akbar, Allah meminta Begitu cara mengagak-agaknya. Agak matahari terbit, agak-agak cukup untuk sholat lewat 12 menit matahari kalah agak-agak cukup untuk sholat, agak-agak cukup untuk sholat. Itu sudah boleh potong. Wajah 11, 12, 13. Fi pada waktu malam au nahar atau siang. Ini penting bagi masyarakat perkotaan, tinggal di Singapura, berangkat jam 4 sudah pergi, lembur sampai malam, pulang ke rumah maghrib, habis isya. Boleh tak motong malam? Boleh. Filailin pada waktu malam. Kapan selesai? wa yakhrujul waqtu wa waqtu selesai waktu binqidai hadhil ayyam selesai empat hari maka habis 10 11 12 13 tanggal 13 Zulhijjah tenggelam matahari habis Anil Barra diriwayatkan dari Al Barra radhiyallahu anhu Nabi Nabi bersabda, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza" Awal kita memotong pada hari ini kata Nabi, "Summa narji fananhar." Kita pulang Nanhar kita potong. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Siapa yang memotong setelah kami pulang salat, maka sesuai sunnah. Wa man dzabaha qabla. Siapa yang menyembelih sebelum itu, fa inna wa huwa lahmun qaddamahu li ahlihi. Maka itu hanya sekedar daging biasa saja, tidak terhitung sebagai daging hewan kurban. Laisa minan nusuki fi syai' dia tidak dianggap sebagai kurban laisa minan nusuki fi syai' dia tidak dianggap sebagai kurban. Wa qala Abu Burdah, Abu Burdah sahabat Nabi berkata, Khotobana Rasulullah Nabi berkhutbah Yauman Nahri Pada hari Nahar Tanggal 10 Nabi khutbah Man sholat sholatana Siapa yang sholat ini Wawajah kiblatana Dia menghadap ke kiblat kita Sholatnya macam sholat kita kiblat kiblat kita, wanasakan nusukana ibadah disebut ibadah kita, fala yadhbah hatta yusalli. Maka janganlah dia memotong sampai sholat. Sholat dulu baru potong. Rawas Syaitan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Rasul man zabaha qabla shalah siapa yang memotong sebelum salat fa innama yadhbah li nafsihi maka itu dia hanya memotong untuk dirinya saja, tidak terhitung sebagai kurban. Wa man taba'a salat, siapa yang memotong setelah salat wal khutbataini, setelah khutbah dua, wafat atama. Coba tengok wal khutbataini, dua khutbah. Menurut saya Sabik dua khutbah. Yang membuat satu khutbah sah, tapi jumhur mayoritas ulama wal khutbataini dua khutbah faqad atamma nusukahu maka sempurna ibadahnya wa asaba sunnatal muslimin maka perbuatannya itu sunnah sesuai dengan yang dilakukan kaum muslimin sekarang cukup satu kurban untuk satu rumah ah inilah yang diceramahkan sekarang ini Satu rumah cukup satu orang satu rumah cukup satu Iza dohal insan Iza apabila Doha orang berkurban Insan manusia Kalau ada satu orang berkurban tim Satu kambing Minam ini Domba Awil ma'izi Atau kambing Ajazahat anhu Maka itu sudah cukup Wa'an ahli baiti Itu sudah cukup untuk diri dia dan untuk ahli bait keluarganya. Nyesal saya udah nyetor tiga kemarin Pak Ustaz. Inilah yang diceramahkan gara-gara ceramah ini berkurang kurban tahun ini. Banyak efek dari ceramah ini Yang selama ini, selama ini Ini kurban untuk saya, ini istri saya, ini anak saya Sekarang ini untuk saya Istri bapak, sekarang saya baru tahu Rupanya cukup saya, yang lain sudah terkapar Ini tak bisa menyampaikan satu mazhab ini saja karena ada pendapat yang pendapat kedua, pendapat ketiga, pendapat yang paling rendah nah inilah Sedangkan untuk yang nomor dua, nah, itulah dia berkongsi. Nah, ini kita lanjutkan. Faqad rajul minas sahabat ada seorang laki-laki dari sahabat radhiyallahu yudhi bisyati dia berkorban satu ekor kambing an nafsihi untuk dirinya wa an ahli baitihi dan untuk keluarganya fahiyah sunnatul kifayah dan itu sunnah kifayah kifayah artinya enough cukup cukup satu saja itu sudah mengcover istri dan anak-anak Walawa Ibnu Majah wa Tirmizi diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmizi wa sahahahu Imam Tirmizi mengatakan ini hadis sahih anna Abu Ayyub bahwa Abu Ayyub sahabat Nabi berkata, karena rajul fi ahli Rasulillah." Ada seorang laki-laki pada zaman Rasulullah ibi syati berkurban sampai kambing wa an ahli baitihi berkurban satu kambing ini kambing saya, ini kambing istri saya, ini kambing anak saya, ini kambing. Tambahan nas, fasara kama tara, maka berubah seperti yang Anda lihat saat ini. Selanjutnya, Jawab boleh musyarakah berkongsi fil udhiyah, boleh berkongsi dalam satu hewan. Versi 2. Boleh berkongsi dalam satu hewan. Mana dia? Tajuzul musyarakat boleh berkongsi Fil umhiyat di dalam kurban Tapi dengan syarat Tidak kanan minat ibil Kalau hewannya itu ibil Otak Awil bakar atau lembu Waktu jizikul bakarah Boleh kalau bakar. Bakarah lembu betina Awil jamal atau kontak Kontak betina boleh عن سبعة سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة tujuh orang satu onta tujuh orang satu lembu Ila kanu qasidina udhiyata kalau mereka bermaksud untuk berkurban wa taqarrub ila mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala an Jabir dari Jabir dari sahabat Nabi namanya Jabir dia berkata naharna ma'an nabi kami berkurban bersama Nabi bil Hudaybiyah pada Hudaybiyah. Hudaybiyah adalah perjanjian tahun ke-6. Tahun ke-6 ada perjanjian. Tempat perjanjian itu namanya Hudaybiyah. Maka tahun ke-6 itu disebut dengan tahun Hudaybiyah. Ingat, kalau ada nanti menyebut pada tahun Hudaybiyah. Karena waktu itu belum ada kalender. Tahun pembebasan kota Makkah tahun 8. Tahun Haji Wada tahun 11. Nabi meninggal tahun ke-11. Tahun Hudaybiyah tahun ke-6. Pada saat tahun Hudaybiyah kami berkurban al-badanata an sab'atin satu ekor onta tujuh orang wal baqarata an sab'atin satu lembu tujuh orang. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Tirmizi. Kita lanjutkan. Tauzi tauzi distribusi lah daging udhiyah kurban bagaimana mendistribusi membagikan daging kurban yusannu lil mudhi disunnahkan bagi orang yang berkurban ayakula memakan boleh saya makan nih Pak Ustaz bukan boleh sunnah dianjurkan setelah itu wailu bil memberi hadiah kepada aqarib, aqarib kerabat. Wa yatasaddaqu minha 'alal fukara disedekahkan ke seperti sepertiga sepertiga untuk di rumah sepertiga untuk aqarib kerabat sahabat tetangga andai tolan kawan sepertiga untuk fukara kulu makanlah wa at'imu kasih orang lain makan dakhiru simpanlah oh boleh disimpan Pak Ustaz nih hadisnya dakhiru simpanlah Waqad qala ulama ulama berkata al afdal yang paling afdal an yakula sulus sulus sepertiga dimakan wa yatasaddaq bisulus bersedekah sepertiga wayat dakhilus menyimpan dimakan maksudnya dimakan untuk sahabat kerabat andai tolan tetangga sepertiga sepertiga untuk fakir miskin sepertiga disimpannya di rumah sepertiga disimpan untuk istri untuk anak di rumah sepertiga bagi ke sahabat kerabat tetangga sepertiga untuk fakir miskin juzuna keluhan boleh dibawa pindah daging tadi dialihkan, ditransfer ila baladin akhar ke negeri lain. Wala yajuzu bai'uha, tidak boleh menjual daging. Dijual daging tak boleh. Wala bai'u jildiha, tak boleh menjual kulitnya. Dagingnya dijual tak boleh, kulitnya itu tak boleh. Wala yu'til jazzar, tidak boleh diberikan kepada jasa jasa tukang jaga, jasa tukang potong nama kamu siapa jasa tukang potong tidak boleh diberikan kepada jasa min lahmiha dagingnya syai'an walaupun sedikit ka'ajrin sebagai upah ini upah untuk kamu dua plastik harap walahu an yukafi'ahu tapi dia boleh memberikan kafir upah nazira amalihi sebagai balasan terhadap perbuatannya. Pak tukang potong, ya. Bapak biasa kalau motong berapa dikasih orang? 50 ribu. Kemarin motong berapa? 10 biji. ini untuk Bapak. Ini untuk Bapak ya. Boleh. wa innama yatasaddaqu bihil mudhahi tapi kalau disedekahkannya boleh ini untuk bapak 500 sebagai upah motong tadi 500 ini ada daging dua plastik sebagai hadiah boleh jangan daging itu dijadikan upah hadiah yes upah hanya untuk manfaat Contohnya diambil Aisyah kulitnya itu tidak dijualnya Tapi dijahitnya untuk sebagai tempat air namanya kirbah boleh manfaat boleh tapi kalau untuk diambil duitnya ada boleh wa inda abi hanifah menurut abu hanifah ya juzu baini jildiha boleh dijual kulitnya oh boleh pak ustaz boleh wa yatasaddaqu tapi hasilnya sedekahkan semua. Kulit mana? Udah habis kami jual, Pak. Duitnya udah kami berikan ke Samsung. Mana kulitnya? Habis jual. Duitnya mana? Ini masih ada lagi. Wa disedekahkan bi samanihi. al ah, mudahi bi nafsihi. Orang yang berkurban itu motong sendiri. Yusanu liman yuhsinul zabaha an yarbaha udhiyatahu biyadihi. Dianjurkan orang yang pandai motong untuk memotong dengan tangannya sendiri. Bismillah wallahu akbar. Allahumma hadza an fulan. Bismillah wallahu akbar. Oh Allah ini untuk si fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Bin fulan. Boleh. Fa'inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akad pesan karena Nabi waktu memotong seekor kambing dia berkata Bismillah wallahu akbar Allahumma hana anni wa amman lam yubaqi min ummati ini kupotong untuk aku dan untuk umatku yang tidak punya duit untuk berkurban. Oh jadi saya sudah dikurbankan Nabi Pak Ustaz. Sudah ah, kalau itu saya tak usah kurban lagi. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud fa in kana la yuhsinu zabha kalau dia tak pandai motong fal yushhiduhu wa yahduruhu maka hendaklah dia menyaksikan dan hadir fa Nabi ya kana nabi sallallahu berkata di Fatimah ya Fatimah wahai Fatimah qumi bangkitlah fashhadi saksikanlah utmiyataki saksikanlah hewan kurbanmu fa innahu yaghfiru laka inda awwali qatra Tuhan karena darah pertama yang menetes itu memberikan ampunan kepada engkau kullu dzambin amiltihi semua dosa yang engkau lakukan wa quli ucapkanlah wahai Fatimah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin Bu, sini Bu. Ibu yang mau potongkan kan, nah, nih tengok ini sapi punya ibu ya. Apa kata ibu tu nengok? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika la wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ucapan si ibu waktu menengok Sabi yang ibu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati la syarika la wa bidzalika umirtu wa ana muslimin. Ibu ibu orang tak? Oh tengok ya, ya ya Baca Baca tidak berbuat wasiat pahalanya sampai dan kalau sulit karena kita tinggal di perkotaan dan kambingnya jauh di kumuh di Australia sampai Australia jadi emosi. nah